Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi akrama ibadahu bil ilmi الحمد لله الذي أكرم عباده بالفهم الحمد لله الذي أكرم عباده باليقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام أهل اليقين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اخسرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا أعزنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد واجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد الحمد لله kaum muslimin dan muslimat, para alim, para ustadz, ustadzah, hadirin hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak benar-benar dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas bahwa tempat beliau adalah tempat yang paling istimewa tempat paling bagus, tempat paling baik. Dan andalan kita tidak lain adalah menyambung hati kita dengan Rasulullah karena Nabi Muhammad sudah pernah menyebutkan siapapun yang mengikat hatinya mencintai Rasulullah akan bersama Nabi Muhammad di surga itu andalan kita kalau andalan kita amal kita mah nggak ada apa-apanya ilmu sangat jauh dengan ilmu Rasulullah ibadah juga sangat jauh dengan ibadahnya Rasulullah khusuk jauh dari khusuknya Rasulullah apalagi semua dari kita ini jauh ternyata dari kebaikan-kebaikan kita dengan kebaikan Rasulullah maka kita mohon ya Allah masukkan niat amal kami bersama niatnya Rasulullah. Masukkan amal perbuatan kami, kebaikan kami bersama amal kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongkan kami bersama golongan yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang kita lakukan dalam upaya itu adalah membaca hadis Nabi sehingga Mau tidak mau siapapun yang membaca hadis Nabi tanpa disadari ia akan menghayalkan mendekatkan hatinya dan pemahamannya lalu hayalannya kepada Nabi Muhammad mulai dari Nabi Muhammad pergi buah pergi ke masjid Nabi Muhammad sholat sampai buang air selalu Nabi Muhammad ada di hati kita dan itu adalah sebetulnya menyirami bu benih-benih cinta yang ada di hati kita dan kita baca langsung kitab Imam Bukhari ya, syarah apa muhtasornya Imam Bukhari. Tapi ingat muhtasor Imam Bukhari yang di, di, disimpulkan oleh seorang alim Az-Zabidi. Sebab ada muhtasor-muhtasor lain ya. Ada muhtasor Imam Bukhari akhir zaman juga ada orang membuat ringkasan Sahih Imam Bukhari ya. Diambil yang suka-suka saya. Tapi ini ringkasan dari seorang alim besar yang kita baca ini tasrih tajridus sharih at-tajridus sharih tidak jauh dengan imam apa dengan kitab aslinya yang terulang-ulang saja tidak disebut kembali dan ini mempermudah bagi kita yang ingin menjelajah kitab Bukhari cukup dengan satu jilid kecil ini kita seolah-olah sudah menjelajah bukunya Imam Bukhari rahimahullahu taala baik kita langsung membaca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bi darmi amin ila anqal wa anhu fi riwayatin ukhra qala fantabattu minhu fa asyara ilayya fa ji'tuhu fa akibihi hatta faraga wa anhu fi riwayatin ukhra qala fantabattu minhu fa asyara ilayya faji'tuhu faqumtu ingda akibihi hatta farogo wa anhu fi riwayatin ukhra qala fantabattu minhu wa asyara ilayya faji'tuhu faqumtu ingda akibihi hatta farogo wa anhu qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin il anqal diriwayatkan juga dari Khudzaifah radhiyallahu anhu wa anhu dari Sayyidina Khudzaifah juga seorang sahabat Nabi yang bernama Khudzaifah yang meriwayatkan hadis sebelumnya fi riwayatin ukhra dalam riwayat yang lain tek hadis bunyinya yang serupa qala Sayyidina Khudzaifah berkata di saat menghantarkan Nabi Muhammad buang hajat berkata fantabadtu minhu lalu aku menjauh aku menjauh fantabastu minhu aku minggir menjauh fa'asyara ilayya dan di saat aku menjauh Nabi Muhammad berisyarat kepadaku yang maksudnya memanggil sini Faji'tuhu lalu aku datang kepada Nabi Muhammad Faqumtu inda aqibihi aku berdiri di belakangnya Disebut akib Akib itu adalah kaki bagian belakang ya Maksudnya sangat dekat Jadi aku tidak jauh-jauh Faji'tuhu uh, inda hatta faragha sampai Nabi Muhammad selesai di sini bisa difahami bahwa seorang murid atau seorang anak perhatian kepada urusan orang tuanya di saat hendak buang hajat pun diperhatikan ini Rasulullah tapi pun demikian tidak ingin mengganggu agak menjauh dan menjauhnya itu adalah sekiranya jika dipanggil bakal dengar Bahkan bukan saja dipanggil dengan isyarat sudah terlihat. Tidak melihat tapi tahu begitu. Ini akhlak tidak melihat tapi tahu, mungkin menghadap ke sana sekiranya kalau ada isyarat-isyarat atau panggilan dia tahu. Dipanggil Rasulullah dan mendekat. Setelah mendekat kepada Rasulullah sampai dia mendekat kepada Nabi Muhammad yang lagi buang hajat sampai Nabi Muhammad selesai dari sini difahami oleh para ulama bahwa ada buang air itu adalah memang jauh dari orang. Tapi di saat tertentu barangkali ada sesuatu hajat, takut, buru-buru, ya tidak ada masalah bahkan ditemani orang pun ya nggak apa-apa tapi intinya tidak boleh terlihat auratnya. Jadi Sayyidina Abdul Hudzaifah tidak melihat auratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menunggu Nabi Muhammad. Dan ini di zaman dahulu sangat sederhana yang namanya sangat sederhana yang namanya tempat buang air ya jangan digambarkan seperti rumah-rumah kita itu yang sudah rapi bagus ya Nabi Muhammad sangat sederhana pun demikian sudah rapi Nabi Muhammad di dalam mengatur cara buang air mulai dari posisi duduknya jangan sampai ya mohon maaf kalaupun seandainya ada bau kecium orang lain Nabi Muhammad tidak ada bau tapi Nabi Muhammad mengajari menjauh itu Intinya kalau kita membuang membuat sesuatu termasuk tempat buang air itu jangan sampai kita mengganggu orang lain. Di mana kita membuang hajat jangan sampai membanggu orang lain sehingga para ulama fikih sudah menjelaskan diantaranya tidak diperkenankan hukumnya makruh kalau kita buang air di tempat yang sekiranya bakal mengganggu orang dan menjadi haram jika tempat itu biasa digunakan duduk-duduk oleh orang-orang untuk kebaikan. Tapi kalau ternyata di situ ada yang bukan miliknya, kalau tanahnya sendiri mengganggu orang lain itu makruh. Tapi tidak punya adab sama tetangganya Kitty. Bikin tempat buang air di samping rumahnya pas depan kamarnya, itu kan ganggu. Ini jadi harus kita itu memperhatikan urusan tetangga di dalam urusan-urusan yang seperti itu dan itu diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم رضي عنكم أن أسمى رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إخدانا تخيد في الثوب كيف تصنع قال تخطه ثم تقرزه بالماء وتنضخه وتصلي فيه An Asma radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ikhdana takhidu fi thawbi kayfa tasna' qala takhuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandukhu wa tusalli fihi An Asma radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقالت أرأيت إخدانا تخيد في الثوب كيف تصنع قال تخطه ثم تقرسه بالماء وتنضخه وتصلي فيه عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت Ara'aita ikhdana takhidu fi thawbi kaifa tasna Qala takhuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandakhuhu wa tusalli fihi Baik Diriwayatkan dari Sayyidatina Asma radhiyallahu anha Sayyidina Asma itu adalah putri dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq atau saudaranya saudarinya Siti Aisyah Beliau adalah salah satu pejuang di saat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengirim makanan waktu Nabi Muhammad berada di gua. Dan dia dan beliau adalah juga yang mengikat air minumnya Nabi Muhammad yang saat itu tidak ada pengikatnya dengan ikat pinggangnya yang dibelah jadi dua begitu cintanya kepada Nabi Muhammad ini baju ini minum tempat minumnya Nabi Muhammad nggak ada pengikatnya kalau dikirim tanpa pengikat bisa tumpah dan air tidak nyampe kepada Nabi Muhammad yang ada di gua yang dikejar oleh musuh-musuh Allah beliau mempunyai ikat pinggang dari kain ternyata dibelah setelah belah digunakan untuk mengikat sehingga kedengaran Nabi Muhammad lalu digelari oleh Nabi Muhammad dengan gelar Zatun nitoqa ini yang mempunyai ikat du, apa yang mempunyai ikat pinggang di belah dua. Itu namanya Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Qalat beliau berkata, Ja'ati mur'atun ilan nabiyyi datang seorang wanita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faqalat dan bertanya Aro'aita Aro'aita itu maksudnya bukan apakah kamu lihat Bagaimana Jika ihdana salah satu dari kita ini kami ini tahidu berhaid Apa yang dilakukan jika salah satu dari kami para wanita ini haid fithaubi dan bajunya itu kena dan darahnya itu kena bajunya Kaifatasna'u apa yang ia lakukan seorang wanita haid bajunya terkena darah ini sebetulnya berbicara tentang hukumnya darah haid yang jelas darah haid itu adalah najis darah haid itu adalah najis cuman caranya bagaimana karena orang dahulu ini disebutkan dalam riwayat lain tidak seperti ibu-ibu sekarang ini. Kalau punya baju kan banyak, berapa? Ada 4, 5, 6, 7 baju sampai lemarinya nggak cukup. Beliau punya baju satu. Bagaimana dengan baju yang satu ini terus kena darah haid? Kita ini sudah sangat enak ya hidup zaman sekarang, tinggal syukurnya saja. Tinggal syukur kita. Banyak syukur baju-baju yang bagus-bagus nih sak bagus-bagusnya baku sak jelek-jeleknya baju kita saat ini insya Allah masih lebih bagus dari baju yang dipakai oleh Sayyidat Asma atau penanya ini atau Rasulullah karena Rasulullah sendiri bajunya adalah berjahit dan beliau sendiri sering menjahit bajunya sendiri Qala Rasulullah ber menjawab tahuttuhu maka perempuan yang kena haid tersebut kena darah haid itu adalah tahud tuhu mengorek biasanya mengorek dengan kukunya dikorek begitu dibersihkan dikorek dengan ujung jemarinya watakrusuhu dan ditekan-tekan dengan jemarinya biasanya dibarengi dengan bebasahan air agar terangkat itu itu darah ini menunjukkan bahwa ainun najasahnya bentuk najisnya disingkirin dulu bisa saja darah itu sudah mengering di baju lalu dikerik dengan ujung jemarinya ujung kukunya kemudian di ditekan-tekan kemudian setelah itu ini letak bil ma'i lalu dibasah-basahi dengan air kemudian ditekan-tekan agar resapan air itu masuk ke dalam-dalam bagian kain yang kena darah tersebut watandohu kemudian disiram watusalli fihi dan setelah itu sholat di situ nggak apa-apa artinya menunjukkan bahwa darah haid itu adalah najis seperti darah-darah yang lainnya jadi kalau kita kena najis ya nggak ya harus disucikan cuman ada satu hal yang penting cara mensucikan ternyata gampang tidak harus baju ini dicuci semuanya kalau anda kena najis najisnya di bagian lengan bagian lengan seperti sini ya yang dicuci lengan saja sudah sah ini digampangkan cuman umumnya orang karena zaman air gampang ya zaman air mudah baju pun banyak maka di saat kena najis baru najis kecil saja kan langsung dicuci semuanya dan itu juga tidak salah Maksudnya kadang kita ini kan baju lagi tidak ada, mungkin di rumah punya pekena satu-satunya itu pun beli tahun 78. Ada kan orang mekenanya itu paling awet. Paling awet atau tidak diganti? Lah mekenanya itu-itu saja sudah mau sholat kena najis. Waktu asarnya sudah hampir habis, mau dicuci dulu, bisa nggak sholat tuh nanti ya? Dicuci saja bagian yang kena najis selesai kena najis anggap saja ini kain kalau sini kena najis sudah ini saja didekatkan ke air keran dibikinikan ya sudah yang basah hanya ujungnya saja kita sholat tidak banyak terganggu sebab kalau basah semua baju kita bisa menjadi najis lah ini utusan utusallifi dan perempuan itu lalu sholat di situ permasalahannya kita itu urusan sama ustadz was-was itu yang paling bahaya begitu gampangnya urusan fikih jadi susah Ustadz waswas ada Ustadz waswas ya ada dan banyak Ustadz waswas itu merepotkan merepotkan dirinya sendiri dan juga merepotkan siapapun orang yang belajar dengannya karena waswas bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Ja'at Fatimatu pintu Abi Hubaisin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ini mar'atun ustahatu fal atharu fa adda'u as-salata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la inna madzalika irqun wa laysa fi haidin fa idza aqbal fa idza aqbalat haidatuki fatta'i as-salata fa idza adbarat faghsili anki adama summa sholla summa tawaddoi likulli sholatin hatta yaji'a dalikal waktu hana Aisyata radhiyallahu anha qalat Sa'at fatimah tu pintu Abi Hubaisin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahatu fala athuru fa afa adda'u as-salata Faqala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la inna madzalika irkun wa laysa bihaidin faida akbalat aqbalat haidatuki fattaya salata fa wa idza adbarat faksili angki adama summa sholla summa tawaddoi likuli sholatin hatta yaji adalikal wak An Aisyata radhiyallahu anha qalat Sa'at tu bintu Abi Hubaisin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innim ratun ustahatu falat haru falat huru afatau asolata. Fakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la inna madalika irkun inna madalika irkun walaysa bihaidin faida falat haidatuki fataya salata wa idza adbarat fagsili angki adama summa sholat summa tawaddai likulli sholatin hatta yaji'a dalikal waktu diuratkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau adalah fakihnya wanita pada zamannya beliau termasuk periwayat hadis terbanyak beliau termasuk golongan wanita-wanita yang mujtahidah ahli ijtihad dan cerdas Sayyidatuna Aisyah salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam An Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata Ja'at Fatimah binti Hubaysh datang seorang wanita yang bernama Fatimah binti Hubeis. datang ila Rasulillah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat dan bertanya Ya Rasulullah wahai Rasulullah ini sesungguhnya aku adalah imra'atun ustahadu aku perempuan yang terus keluar darah istahadu itu keluar darah terus menerus fala adhuru dan tidak terputus-putus Afa ada'us solata apakah aku boleh meninggalkan solat sebab kalau head meninggalkan solat harus tapi ini darah keluar terus ini apa ini jenis head yang aku boleh meninggalkan solat Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad menjawab, "La, enggak boleh kamu meninggalkan solat sebab itu bukan haid." Innamadzalika irqun itu adalah urat yang terluka atau bahasa kita itu sakit itu. Jadi ada urat yang terluka lalu mengeluarkan darah terus dan itu bukan darah haid. Kalau haid itu sehat. Ada tempat keluarnya sendiri tapi kalau sudah istihadhah itu adalah keluar dari urat yang terluka maka itu adalah bukan darah haid walaysa bihaidin dan bukan haid faida akbalat haidatuki kalau sudah datang haidmu fada'is salata maka tinggalkanlah salat wa idza adbarat jika sudah pergi haid itu wa idza adbarat jika sudah pergi haid itu faghsili lalu mandilah faghsili ini diartikan dengan ikhtasili dengan riwayat lain faghsili maka mandilah engkau dan fahsili mandi dan cucikan angki darimu ad darah thumma solli kemudian bukan solla solli kemudian solatlah engkau wahai perempuan solli solatlah engkau thumma tawaddai dan berwuduklah engkau likulli solatin setiap kali solat hatta yaji'a dhalikal waktu sampai datanglah waktu haid tersebut ada orang keluar darah terus. Jadi ini tergolong istihadah berat. Istihadah itu ada dua macam, istihadah ringan, istihadah berat. Istihadah ringan itu darah kotor yang keluar belum umurnya. Anak umur 7 tahun keluar darah itu bukan darah haid, sholat boleh. Ada orang keluar darah cuman 10 jam, setelah itu berhenti. Misalnya ada seorang ibu keluar darah Sebelum subuh keluar darah, akhirnya subuh tidak sholat kan? Sampai duhur, suhur nggak sholat, asar sudah berhenti nggak mau keluar lagi itu darah. Nggak mau keluar lagi sampai berhari-hari. Berarti darahnya itu bukan darah haid. Karena belum memenuhi syarat, belum sampai 20, 24 jam kok sudah berhenti dan tidak keluar lagi, maka itu termasuk darah penyakit istihadah. Itu istihadah ringan, nggak pakai rumus Kemudian ada lagi Insya Allah ke depan dicek sebelum acara Tidak usah dirubah-rubah Dicek sebelum acara dan telinganya dipasang Di bagian teknisinya ini Supaya nanti tidak ganggu orang kaget-kaget terus nanti. Kemudian Ada istihadah ringan lagi ya Baik begini saja. Kita dahulukan istihadah berat. Sisanya adalah istihadah ringan. Sebab istihadah berat itu cuma satu tok. Istihadah berat itu adalah jika darah keluar melebihi dari 15 hari satu syaratnya darah satu melebihi 15 hari Syarat yang kedua, antara 15 hari dan ke-16 hari itu darahnya bersambung. Maka itu namanya istihadah berat. Kalau istihadah ringan, cara menghitungnya gampang. Tadi jika ada anak umur 7 tahun kok keluar darah, berapa hari? Tiga hari ya, tiga hari istihadah semuanya. Bukan haid sebab belum masuk usia haid. 8 tahun keluar darah belum haid karena belum bisa dihukumi orang haid. Tiga hari ya tiga hari istihadah, maka cara menghitungnya gampang. Tapi kalau istihadah berat ini ada rumusnya. Ini sebetulnya ada pendidikan haid nanti insya Allah setelah fikih sholat ini kita coba haid. Kedatanya mendesak haid dalam waktu yang singkat kita bisa faham haid dengan rumusnya. Dan kalau sudah pegang rumus jangan toleh-toleh, nanti ketemu sudah. Kalau sudah toleh-toleh nggak paham, apalagi baca buku tebel sampai keluar dijamin nggak ngerti. Head itu paling gampang ada rumusnya. Rumusnya ada lima. Biar tertarik dengan rumus, rumus itu lima. Pokoknya apal rumus bisa head, gitu saja sudah. Biar nanti ditunggu, nggak sekarang. Mahal sih ilmu ya. Jadi dikit-dikit dulu. Nanti ada rumusnya lima, insya Allah minggu depan atau dua minggu lagi. Baik, lah istihadah berat itu darah terus keluar melebihi 15 hari. Misalnya 20 hari keluar darah, itu kena istihadah berat. Kalau dua bulan keluar darah terus menerus berat atau ringan? Berat karena 15 hari lebih ya, pusing ya. Jadi kalau ada orang keluar darah terus, nah ini wanita ini jelas istihadah berat, nggak pernah henti-hentinya darah itu keluar Apakah aku boleh nggak sholat ya Rasulullah? Ya jangan sampai nggak sholat bisa setahun kamu nggak sholat nanti ya. Ada aturannya karena dia kena istihadah berat. Ada rumus yang sering disalahfahami Ustadz Haid. Kalau ada darah keluar 15 hari biasanya Ustadz Haid bingung itu menghukuminya begini. 15 hari haid sisanya bukan. Itu adalah dijamin nilainya nol karena salah. Kalau ada orang keluar darah 20 hari, itu bukan 15 hari haid, limanya adalah toh bukan begitu cara menghitungnya. Ini adalah sering kesalahpahaman Ustadz Haid. Kalau kalau murid salah sih wajar ya. Namanya murid. Ustadz Haid ngajar Haid salah. Memang Ustadz nggak pernah Haid, tapi kan harus ngerti ya ilmu Haid karena dia punya istri yang Haid. Ya boleh bapak-bapak alasan bukan urusan saya Bapak kan harus menikah, kewajiban dong ngajari istrinya haid, ilmu haid. Baik, kalau ada orang keluar darah 20 hari, itu mana yang haid, mana yang istihadoh. Jelas di situ ada darah haid, di situ ada darah istihadoh. Darah istihadoh, darah kotor. Kalau darah istihadoh, wajib sholat. Kalau darah head nggak boleh sholat, haram sholat, bertentangan loh ya. Kalau salah kan kacau, waktunya nggak boleh sholat sholat, waktu harus sholat tidak sholat, karena nggak ngerti ilmunya. Maka jika 20 hari itu keluar darah, maka sebagian darah head, sebagian darah istihadah. Mana yang head, mana yang istihadah. Bukan 15 hari adalah darah head karena dia faham di kitab Fathul Qorib paling banyaknya head itu 15 hari Berarti setelah 15 hari adalah darah istihadah, dijamin salah paham itu. Makanya kita tekankan begini biar sadar kalau ada yang salah paham. Itu salah paham. Lalu mana yang disebut haid, mana yang disebut darah istihadah, darah penyakit? Ada rumusnya di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan itu adalah dengan cara melihat warna darah darah kuat, darah lemah dari dalam hitam pekat dan sebagainya. Maka kalau darah kuat itu adalah itu darah haid. Kalau lemah ini bikin pusing. Kita ikut pendapat yang kedua saja. Caranya hadis Nabi ini. Ini hadis Nabi. Ada orang keluar darah terus, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Ya Rasulullah, tidak. Itu penyakit. Terus apa yang harus aku lakukan? Jawab Nabi Muhammad Mana tadi? Yang aku lakukan apa ya Rasulullah? Ida akbalat haidatuki kalau haidmu datang kamu harus berhenti. Wa ida adbarat kalau berhenti eh, kalau haidmu datang kamu jangan sholat. Kalau haidmu selesai maka kamu harus sholat mandi setelah itu sholat dan setiap waktu sholat kamu harus wu wudhu sebab istihadah kan setiap sholat wudhu ya wudhunya orang istihadah lain nanti insya Allah dicatat Pak orang istihadah dan tayamum sholat wuduknya harus setelah masuk waktu sholat insya Allah dibahas nanti biar tidak campur aduk dari sinilah pendapat ulama itu termasuk madhab Imam Syafi'i yang paling gampang dan itu yang sering kita hadirkan ada orang suatu mana hujahnya mana dalilnya innalillah kalau tanya hujah nanti dijamin gak faham isinya kalau kita lagi ngajar head jangan tanya dalilnya mana dalilnya nanti babnya lain khusus membahas bab kalau begini langsung dalil nanti tambah nggak ketemu. Dalilnya ini di sini wa idza adbalat haidatuki kalau haidmu datang. Ini kan pertanyaan ini pertanyaannya seolah-olah tidak masuk. Tidak bisa difaham. Gimana ya Rasulullah? Saya tuh pengen tahu haid saya. Saya itu keluar darah terus berbulan-bulan keluar darah. Apakah saya boleh meninggalkan sholat? Sebulan 20 hari saya keluar darah terus. Apakah saya itu boleh meninggalkan sholat? Dijawab jangan tinggalkan sholat sebab kamu kena darah penyakit. Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Ya waktu kamu head berhenti, waktu waktu kamu head jangan sholat, waktu berhenti head kamu baru sholat. Saya nggak tahu head saya. Hmm, itu loh. Makanya ulama menjelaskan samakan dengan kebiasaanmu dulu bu. Sekarang berapa? 20 hari keluar darah terus kan? Ibu ditanya, bu bulan kemarin headnya berapa hari? Seminggu. Ya sudah, dari 20 hari itu jadikan seminggunya itu head, sisanya ibu harus sholat. Sudah kelewat nih, kodok. Eh. Enak bapak-bapak ya. Cari duit tapi pak. Nah itu idola rumusnya di dalam VK kita. 20 hari Misalnya adik-adik putri kita ini sudah nunggu sehari dua hari sampai 14 hari kok darah belum berhenti berarti kan tidak sholat ya boleh menunggu sampai 15 hari kok tidak berhenti baru masuk ke 16 wajib mandi wajib mandi karena tidak ada head lebih dari 15 hari setelah mandi dia wajib sholat dan setiap sholat dia wudhu kemudian dari 15 hari yang sudah lewat terlanjur dia tidak sholat itu bagaimana Nah, ini rumus dipakai. Ambil kebiasaanmu berapa? Seminggu. Sisanya bayar utang di kodok. Gitu loh. Ini rumus headnya gampang sekali. Makanya kalau tidak kenal rumus nanti nggak ketemu. Jadi samakan dengan kebiasaan yang lalu Ibu yang terus darahnya mengalir Jadi paling gampang headnya Kalau ada dua bulan berturut-turut juga begitu sama Samakan dengan yang lalu kalau adik-adik putri yang baru haid gimana? Itu kan. Kalau adik-adik yang baru haid gimana? Suruh milih. Boleh ngambil sehari, boleh ngambil tujuh hari. Sebab umumnya haid kan tujuh hari. Nanti insya Allah babnya digampangkan saja fikihnya. Tapi ingat yang kami sampaikan tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nanti ada tambahan. Kalau kita nyebut madhab lain mesti kita sebutkan. Untuk sebuah solusi. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu jadi uh, head waktu headnya disamakan dengan yang dulu. Jadi waktu head anggap head tidak usah sholat. Waktu sucinya maka harus dia langsung suci mandi. Mandinya sekali saja ya. Setelah mandi sekali darah kan masih keluar. Dia tidak haid itu darah penyakit, maka setiap sholat berwuduk saja. Dibersihkan bagian yang kena istihadah kemudian dikasih penyumbat apa pembalut yang agak kuat, kemudian dia berwuduk. kemudian dia melakukan sholat. Waktu sholat lagi wuduk sholat, wuduk sholat, wuduk sholat. Sampai seterusnya seperti itu. Masuk bulanan balik lagi. Seminggu dijadikan head, sisanya adalah darah penyakit wallahu alam. Kalau biasa aja 10 hari ya 10 hari. Maksudnya wa idza akbalat haidatuki biasamu berapa? Gitu loh. Yang biasa tiga hari ya tiga hari. Ini saja wallahu a'lam bisawab karena waktunya sudah habis untuk kitab tajridus sore. Kita langsung fikih. Fikihnya apa? Ruko? Baik masalah rukunnya sholat ada rukun qauli, rukun kolbi, rukun hati satu yaitu niat sudah dibahas ada rukun kauli rukun ucapan ya yang harus dihafal bu lima ya takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar yang belum bisa Allahu Akbar angkat tangan ya kemudian setelah itu membaca fatihah jadi kabirau itu nggak wajib namanya sunnah yang wajib cuman fatihah alhamdulillah bismillah alhamdulillah pakai bismillah loh ya jangan ngane ngane karena kita ini orang bermadhab syafi'i kalau madhab syafi'i pakai bismillah. Biarpun ibu naik haji, bismillahnya jangan ditinggal di Saudi. Di sini bawa pulang lagi bismillahnya. Ini ada ustadz haji punya musola masjid jadi imam bismillahnya ketinggalan ngambilnya mahal tuh ditinggal di Saudi bismillahnya rabbil alamin kenapa ini adalah sholat Masjidil Haram eh, jadi ketinggalan di Saudi bismillahnya ini nggak ya, bener itu madhab syafi'i harus pakai bismillah dan menurut madhab lain, seperti madhab Imam Malik, bismillah bukan bagian dari ayat Al-Quran. Tapi kalau baca bismillah, nggak batal sholatnya. Jadi tetap lebih menang orang pakai bismillah. Kalau kita pakai bismillah, tidak ada yang nyalahin. Kalau kita nggak pakai bismillah, madhab syafi'i menyalahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Kemudian apa? Tasyahud akhir ya. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatulillah, salamu ya nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud, makanya ada asyhadu disebut tasyahud. Setelah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan dibahas sayyidina enggak sayyidina, itu urusan orang bingung. Pakai sayyidina boleh enggak pakai boleh. Kemudian yang kelima Assalamualaikum itu saja. Jadi pakai solawat Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim itu sunnah. Jadi ini saja yang harus kita hafal lebih dahulu untuk ngajar orang-orang tua. Kalau ngajar anak-anak kita mah boleh sampai sunnah-sunnahnya. Selesai rukun kauli kaul itu omongan. Kewajiban yang harus kita ucapkan sudah beres. Sekarang rukun fi'li, kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota tubuh satu, berdiri. Berdiri. Bagi yang mampu, sholat fardu bagi yang mampu berdiri, nggak mampu boleh duduk. Nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, nggak boleh telentang boleh gimana saja, sambil isyarat dengan matanya kalau nggak bisa isyarat sholat menghadirkan sholat dalam hayalannya dan nggak usah dikodok nanti ini enaknya jadi ada orang boleh sholat dengan membayangkan tok dengan hatinya saja boleh sholat itu dan nggak usah dikodok enak mau bu sakit parah dulu setengah mati jadi kalau ada orang sholatnya nggak mau sujud ruko itu orang sholatnya orang mau mati Orang seger buger sehat katanya sholatnya nggak usah pakai sujud rukuk nggak ini kan nggak bener. Yang penting eling. Itu sudah nah. Jadi ada sholat boleh dengan duduk boleh ini. Sholat fardu harus duduk harus berdiri. Boleh duduk kalau nggak bisa berdiri. Tapi bu kalau sholat sunnah itu bisa langsung duduk bu. Mungkin ibu sepuh berdirinya kok agak kecapean boleh sholat sunnah langsung duduk pahalanya separuh separuh ya lumayan dapat bu masih ibu nggak bisa duduk rupanya sering sakit-sakitan boleh baring bu seperempat <laughs> memang begitu ulama bukan guyonan ini ulama ngomong begitu separuh duduk itu pahalanya jadi seperempat bu itu kalau orang sehat ibu seger buger pengen baring sholat pahalanya utuh bu bisa sakit dulu ibu sakit sholatnya baring pahalanya utuh nanti ya ya itu orang sholat sunnah kalau sholat fardu ada urutannya tadi ya sholat fardu wajib berdiri kemudian kalau tidak bisa berdiri duduk duduk itu duduk apa saja jangan pusing caranya yang paling enak karena biasanya kalau sudah orang sholatnya duduk pasti sakit ya jangan dipaksa harus ngelipat kakinya seperti orang tahiyat awal itu ya iftiros itu ya kalau bisa jadi kakinya bucur ke depan pun boleh sila boleh ya pakai apa saja boleh yang penting duduk nyaman lah duduk di atas kursi juga boleh nggak harus duduk di lantai jadi gampang sajalah sholat itu makanya betul kita sebutkan di awal-awal kalau ada orang yang tidak bisa sholat pasti yang salah siapa bu ingat nggak ustadznya itu yang salah itu ngajarnya bagaimana wong sholat saja kok nggak bisa boleh duduk Baik, kalau tidak bisa duduk baring, kalau tidak baring telentang. Kalau baring itu diupayakan baring kayak baringnya orang mati, dadanya apa? Kepalanya di utara. Utara tahu Bu ya? Kepalanya utara, dadanya ngadep ke kiblat. Kalau tidak bisa ya boleh dibalik kepala di timur ya. Dibolak-balik boleh. Barangkali luka kaki tangannya bagian kanan, baliknya ke sini. Intinya menghadapnya ke kiblat. Kalau tidak bisa seperti itu telentang. Kalau telentang ya begini saja, kakinya diarahkan ke kiblat, kakinya ke arah kakek kiblat dia baring begini tengkuknya diganjel sama bantal sedikit sudah sholat begitu makanya kalau di rumah sakit apa itu minta saja digeser itu biar ngadepnya kepalanya ke keblat. zikirnya pahalanya lebih kalau mau sholat gampang dan sebagainya baik itu adalah berdiri kalau tidak bisa berdiri seperti itu setelah berdiri itu yang pertama berdiri rokok ngerti rokok bu rokok itu adalah orang membungkuk tuh ukuran rukuk yang wajar itu adalah yang sempurna rokok itu adalah membungkuk dan syarat sahnya itu jika membungkuknya anda lebih dekat kepada membungkuk daripada keberdiri kalau cuma begini saja belum kalau sudah ada mendekat kepada membungkuk yang sesungguhnya jika seandainya tangannya ini hendak memegang lututnya dia bisa dan tidak harus pegang lutut bu orang ruku nggak harus pegang lutut cuman memang enaknya pegang lutut coba ibu nggak pegang lutut enak nggak nggak enak <laughs> ya orang ruku boleh nggak pakai pegang lutut ya ya, ya susah bisa kebablasan tuh nanti ya dan yang dipegang lutut bu ada sebagian yang mungkin namanya anak-anak ya aneh-aneh yang dipegang ke bawahnya lutut itu ya main-main gitu jadi lutut yang dipegang itu sunnahnya memegang lutut seperti disebutkan oleh hadis Nabi yaitu mengambil lututnya itu ruko ya dua ya kemudian ditambah iktidal Iktidal itu adalah berdiri setelah ruko. Ibu harus berdiri setelah ruko. Itu juga rukun fi'li pekerjaan yang ketiga. Setelah itu apa? Sujud. Yang keempat adalah sujud. Sujud ada dua ya. Yang penting sujud dihitung satu saja. Harus ada sujud, nggak sah kalau nggak sujud. Sujudnya dua kali yang kelima adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Yang keenam adalah yang keenam adalah duduk waktu tasyahud akhir duduk waktu tasyahud akhir jadi ibu pakai tasyahud akhir itu berdiri apa duduk sudah benar semuanya sebetulnya sholat kita sudah benar ya biarpun kita tidak tahu membedakan mana rukun Alhamdulillah sholat kita aja sudah kayak begitu berapa ini 6 ya 6 ditambah lagi tertib tapi ada Ustaz ada yang mengatakan apa bisa disebut sebagai rukun apa Ustaz Satimiyati is maknawi. Boleh saja dikatakan rukun maknawi yang keempat tambahan lah. Tertib itu maknawi maksudnya yang ketambahan yang keberapa? Yang keenam, ketujuh harus tertib. Maksudnya yang didahulukan harus yang dahulu harus didahulukan. nggak boleh baca tasyahud waktu berdiri, ya. nggak boleh rukuk dulu atau nggak boleh sujud dulu baru rukuk. Harus urut lah, pokoknya urutan begitu saja gampangnya. Berarti ada berapa? Satu niat. Rukun kauli lima, enam ya. Tiba tambah cucu berapa? Tiga. Nggak bisa hitung-hitung bu ini. Kalau ngitung duit pinter bener. Ah, salah lagi. Tiga belas ya. Berapa? Tujuh ditambah enam berapa? Tiga belas. Itu arkanu sholat itu tiga belas. Selesai ya. Ada tambahannya tumak minah karena dalam hal ini ada perbedaan lah siapa mengatakan tumak ninah keharusan makanya kita tunda. Ada plus. Rukun fi'li itu ada tambahan di samping tujuh ditambah empat. Berarti berapa? Sebelas Ya? tujuh ditambah empat sebelas ya. Jadi rukun fi'li tadi berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk di saat tasyahud tertib ditambah tumak ninah tumak ninah itu diam sejenak tumak ninah itu empat tempat waktu ibu ruku harus tumak ninah waktu iktidal harus tumak ninah waktu sujud harus tumak ninah waktu duduk di antara dua sujud harus tumak nina. Tumak nina itu harus kelihatan kalau ibu itu sempat berhenti sebentar saja. Misalnya sujudnya begini. Sudah sah. Kalau kini itu namanya kayak matuk begitu tidak sah. Belum ada tumak nina. Dan paling sempurnya tumak nina itu diperkirakan cukup untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah. Sempurna ya subhana rabbiyal azimi atau doa zikir yang disebutkan itu itu sunnah loh ya bilang subhana rabbiyal azim itu sunnah subhana rabbiyal a'la sunnah kalau ada imam salah jangan pusing bu gitu mestinya lagi dari ruko itu iktidal bilang apa sami kalau ketukar Allahu Akbar gimana ya sah saja tapi jangan main-main kalau main-main jadi nggak boleh ya kalau lupa tiba-tiba lagi khusunya Allah Akbar, makmumnya ribut, katanya salah ya karena makmumnya nggak belajar ya. Jadi kalau salah begitu nggak apa-apa, itu bukan rukun. Jadi ada empat ya, waktu ruko harus iktidal. Sebagian ulama tidak menjadikan rukun, rukunnya tetap berapa tadi 13 ya. Jadi iktidal itu syarat sahnya ruko, syarat sahnya itu ninah, mohon maaf Tumak nina itu syarat sahnya ruku, syarat sahnya iktidal, syarat sahnya sujud, syarat sahnya duduk di antara dua sujud. Itu harus ada tumak nina berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu kelihatan terputus Wilo. Kalau begini kan tidak terputus ya. Kalau eh, eh, ini sudah terputus. Jadi sangat sedikit. Jadi gampang sekali sholat dan alhamdulillah kita sudah memahami rukun rukunnya sholat yang ada 13 kalau pernah mendengar 17 itu ya tambahannya 4 tadi ya. Paham ya? Ada yang tidak hafal? Perlu diuji ada ujian yang tidak lulus nggak boleh pulang. <laughs> Harus menghafal ini, ini. Langsung diajarkan ke anak-anak gampang nanti. Baik. Sampai di sini saja insya Allah nanti kalau ada hal yang kurang dipertanyakan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sudah. Sampai mana? Hadis yang ketiga. Bismillah. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Al-thalis yang ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala Beliau berkata Qala rajulun seorang laki-laki berkata bertanya lin nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yauma Uhud waktu berada di perang Uhud. Aro'aita Ya Rasulullah Aro'aita Bagaimana atau beri kabar kepadaku Kasih tahu aku ya Rasulullah Aro'aita In kutiltu jika aku terbunuh aina ana, aku di mana ya Rasulullah? Masya Allah. Pertanyaannya dahsyat ini. Qala Nabi Muhammad menjawab fil jannati di surga. Wah, ternyata Nabi Muhammad tahu gaib ya. Ada orang betul-betul merendahkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Berlebihan. Karena bencinya dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Nabi Muhammad tahu yang gaib karena dikasih tahu oleh Allah. Jangan direndahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak tahu yang gaib. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad bisa berkata fil jannah dan pasti omongan itu? Wahyu dikasih tahu oleh Allah, orang itu ahli surga. Di perang ya Rasulullah bagaimana? Aku nanti kalau mati fil jannah, kamu di surga. Wah, dengar kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi Lalu ia melempar kurma yang ada di tangannya Ia lagi makan kurma dengan Nabi Muhammad Lalu bertanya Kalau aku perang ini mati tempatku di mana ya Rasulullah Dijawab di surga Dibuang itu kurma Langsung perang Lihat Langsung perang Bahkan dalam riwayat lain ber, beliau orang ini berkata, la in huyitu jika aku masih hidup hatta aku la tamarati hari kalau aku masih hidup sampai kormaku itu habis kalau aku masih hidup innaha lahayatun tawilatun itu panjang subhanallah begitu pengennya segera masuk surga nunggu makan korma saja tidak sabar ya pengen ke surga kalau aku mati di mana ya Rasulullah tempatmu di surga hmm, kalau sampai aku nunggu makan korma habis ini kelamaan sih. lah ini maksudnya apa begitu rindunya kepada kebaikan surga di sini bisa dimaknai sholat ibadah sampai ada sahabat Nabi itu subhanallah waktu diriwayatkan itu mencangkul lah atau membuat satu pekerja melakukan satu pekerjaan kalau bahasa kita lagi mencangkul di saat ia mengangkat cangkul tinggi begini ada suara adzan Allahu Akbar. Bingung dia. Kalau dia dilanjutkan ke depan takut nggak memenuhi seruan Allah. Tinggal track begitu tok. Kalau kita kan tanggung sekalian deh, gitu ya. Ah, kalau kita kan begitu memang. Tanggung sekalian. Sekaliannya panjang ya. Ini cangkul di atas, tinggal ngecerokan sekali itu kan beres, bingung dibuang ke belakang ke masjid. Nah itu loh. La mubadarah ini pergi dimasuk sekalian, digarmin sekalian, dibumbuin sekalian, diapain lagi bu? Nah, di ah sajiin sekali lah. Nanti kalau datang tinggal makan, hmm, kalah diduluin aku kucing bu. Kalau begitu nanti. Jadi ternyata rindu kepada Allah itu ada ukurannya masing-masing dan ada orang begitu itu. Ada orang kalau ada pekerjaan tuh disingkirkan. Oh lah sudah siap. Bahkan kalau ngerjakan sesuatu tuh sudah ngelihat jam, ngelihat waktu. Dia mau ngaji, ada orang ngaji ya kok terlambat terus misalnya ya mohon maaf ibu yang terlambat kami anggap ibu ada udur ya bukan karena <laughs> kebiasaan anak santri ada ada sekolah itu mesti kalau sudah seperempat jam baru datang sudah datang nanti ke kamar mandi lagi ada begitu tuh itu enaknya bukan saja dicambuk tuh ya digantung kalau ada santri begitu ya ada santri punya kebiasaan begitu di Al-Bahjah katanya pernah ada begitu. Sudah datangnya terlambat, habis itu apa? Ke kamar mandi. Nah <laughs> itu artinya tidak rindu kepada kemuliaan ya, kepada kebaikan itu. Nah ini contoh sahabat Nabi. Dan ceritanya laki-laki ini adalah kulitnya itu bau. Dia tuh punya keringat bau, kemudian kulitnya hitam. Setelah itu tanya kepada Nabi Muhammad, aku nanti di mana kalau mati ya Rasulullah? Di surga. Perang disaksikan oleh orang, tidak ada orang seganas itu dan itu yang memecah musuh. Setelah itu meninggal dan Nabi Muhammad mengatakan Allah akan memutihkan wajahmu. Artinya sudah jaminan surga orang itu, mah enak Allah yang jamin Rasulullah ya. Kalau yang jamin orang itu katanya surga dibayar 5 juta, ini enak bener ya Sekarang zamannya aneh-aneh. Surga 5 juta, surga 7 juta. Ya Allah. Waduh, duh, duh. Ini kalau yang jamin Rasulullah mama enggak, makanya jangan mudah ke bawah. Itu ada yang percaya lagi, kadang-kadang berdasi yang percaya ini, subhanallah. Baik, jadi bersegera untuk kebaikan ini adalah luar biasa. Thumma qatala hatta kutil sehingga orang itu berperang hatta kutila hingga ia terbunuh muttafaqun alaihi hadis disepakati oleh Imam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Arabi hadis yang keempat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala beliau berkata Ja'a rajulun ada seorang laki-laki datang ilan nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sodakoti a'zamu ajron sodakoh apa yang paling paling besar pahalanya Kala Nabi Muhammad menjawab lah ini sahabat Nabi itu kalau tanya penting-penting semuanya ya tanyanya amal ya bukan kerja apa kira-kira saya yang ini milih kantor yang mana tanyanya ya gede-gede masuk surga ndak aku ya Rasulullah sudah apa apa ya? sudah kau apa yang paling hebat nah ini pertanyaannya bermutu bener nih Sodakah apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Dijawab antas sodako, antas sodako, eh tata sodak. Dalam riwayat sodnya bertasdih. Tasodako atau tata sodako dari asal tata sodako engkau bersedekah wa anta sahihun engkau itu seger buker harapan hidupnya itu masih panjang seger sehat sudah begitu syahihun pelit hmm. berat ya memerangi hawa nafsu itu sehat pelit kalau ada orang pelit sakit-sakitan bisa saja gampang itu sedekah karena apa ya nanti mau mati mau apa lagi kan begitu ya tapi ini sehat seger sudah begitu punya jiwa tuh kikir tahsyal fakra di saat engkau itu takut jatuh fakir itu ah hebat bener kalau kamu bisa sedekah paksain tuh watak mulul ghina angan-anganmu jadi orang kaya raya nih yang cari duit Pengen kaya raya ini ketahuilah sedekah anda ini pahalanya gede ini. Maka banyak-banyak sedekah. Walatumhil dan jangan kau tunda hatta balagatil hulkumu sampai roh ini sampai tenggorokan ini. Sebab roh kalau sudah dicabut sampai tenggorokan wah sudah ada harapan baik di situ. Jangan sampai kalau sudah dekat kematian, kulta engkau baru ngomong, li fulan kada nanti kalau saya mati berikan kepada si A gini nunggu kalau sudah setengah mati li fulan kada nah itu nyumbang masjid ya barulah lumayan masih mau tapi sudah mau mati wali fulan kada dibagi untuk anak-anak sana ini wakot kana li fulan jadi fulan yang pertama, kedua, ketiga ini ternyata beda semuanya ya. Makanya bahasa Arab itu hebat ya. Kalau tidak ada pakai alif lam itu ceritanya lain. Bentuknya fulan. Fulan yang pertama itu adalah orang fakir bisa saja kerabat. Fulan yang kedua orang yang membutuhkan dari anak-anaknya atau masjid atau pondok. Fulan yang ketiga itu adalah orang yang mau mati itu. Waka nali fulan kata dia punya duit banyak Kemudian dia berpesan ya, eh, mau mati sudah. Muttafaqun alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-hulkum yang disebut hulkum itu adalah majrun nafasi. Tempat keluar masuknya nafas. Itu kalau diikat langsung mati itu orang. Dicekik itu bagian nafas itu. Kalau ada namanya al-mari itu adalah mari namanya majrat ta'ami wasyarabi tempat keluar masuknya makanan dan minuman namanya mari. Jadi sedekah di saat sehat hidup itu lebih bagus jika sedekah dibanding sedekah menjelang mati atau setelah mati ya. Bahkan ada disebutkan oleh Imam Abu Dawud sebuah hadis la ayyatasaddaqa. Jika an, ada seseorang bersedekah la ayyatasaddaqal mar'u jika ada orang bersedekah fi hayatihi di saat hidupnya bidirhamin dengan satu dirham sejuta itu khairun lahu lebih bagus darinya min ayyatasaddaqa dari bersedekah bimiatin dengan seratus dirham inda mautihi waktu mati jadi lebih hebat di saat seger buker ini dihadirkan oleh Imam Nawawi di sini itu maksudnya apa jangan kalau sedekah nanti aja kalau tua nanti aja kalau begini nanti nanti jangan pakai nanti sekarang Mau sedekah infak sekarang, mau bantu fakir miskin sekarang, bantu masjid sekarang, jangan ditunda nanti saja. Maksudnya seperti itu. Nah, ini sedekah di saat kita seger, di saat kita sehat, itu lebih bagus daripada di saat kita mau mati sudah sekarat baru berwasiat-wasiat tolong ini kasih kenina masih lumayan bagus tapi tidak sebagus di saat sehat makanya waktu yang bertanya kepada Nabi Muhammad sedekah apa yang paling bagus kamu sehat seger buger kamu senang dunia masih pengen mengembangkan perusahaannya masih pengen mengembangkan usahanya kan lagi senang-senang dunia banyak sedekah itu mah hebat kalau sudah orang sudah tidak eh, bisa ngapa-ngapain kan harapan ngembangkan sudah nggak bisa, ah ya sudah banyak sedekah saja. Tapi diterima oleh Allah insya Allah. Maksudnya ini adalah manfaatkan kondisi baik kita itu untuk berbuat baik dan itu pahalanya lebih bagus dibanding di saat kita sudah mau mati. Sudah cukup insya Allah dua hadis saja. Wallahu a'lam bisawab Syukron kasiro kami haturkan kepada guru kami Bu Yahya atas pembacaan kitab Riyadus Solihinya dan Tajridus Soleh Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya ada pengumuman yang datangnya dari Majlis Al-Bahjah. Hadirilah bagi para ibu-ibu yang berminat ingin bisa membaca Al-Qur'an, alhamdulillah telah ada di hari Jumat pukul 1 siang hingga menjelang sore hari bersama guru kami juga Umi Fairuz Ar-Rohbini. Kami ulangi lagi bagi para jamaah khususnya ibu-ibu yang berminat ingin bisa membaca Al-Qur'an hadirilah uh, eh, hadirah pengajian ber, pengajian membaca Al-Qur'an bersama guru kami Umi Fairuz Ar-Rohbini pada hari Jumat siang hari jam 1 hingga menjelang sore hari. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil Mukarram Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe akan tentang niku tentang uh, tadi terangkan rukun Salat, bahwa dalam rukun Salat itu diterangkan dalam kitab-kitab dalam kitab Sulam Taufik ada 13 karena uh, tumak nina dengan terutamanya uh, e, ruku dengan tumak nina dijadikan satu sehingga menjadi ada 13 dalam kitab uh, Sufinah itu ada 17 dalam kitab Fatul Qorib sendiri ada 18 yang satunya itu niat huruj minas sholat itu termasuk rukun daripada rukun sholat itu kenapa yang pertama yang kedua ini tentang e, perkembangan zaman sekarang umat Islam itu kenapa banyak yang sudah lali atau apa itu dari ulama jauh dari ulama ya sedangkan bahwa orang akan terkena musibah kalau lari dari ulama sebagai apa sebagai kenyataan sendiri itu eh, pondok-pondok pesantren yang salaf-salaf itu sekarang sudah sedikit santri-santrinya mengurangi tidak bahkan yang masih itu eh, pondok-pondok yang kholaf yang modern yang ada pendidikan pendidikan umumnya kalau pendidikan pesantren khusus kitab-kitab itu biasanya pondoknya sedikit santrinya mengurangi itu pada apa itu karena sudah perkembangan zaman atau karena sudah zaman akhir atau masuknya itu kan dalam hadis itu kan ya firuna alil sayati ala zaman umatun ya firuna alil ulama fayabtalihum wa bisalasi bisalasi balayatin yusalu min barokati kasibihim yusal itu sultan sultanan doliman sultanan doliman dan yakhrujuna minat dunia bi iman itu akan cobaannya tiga itu. umat sekarang itu sudah lari daripada ulama itu. Kenapa itu pasalnya ulamanya sendiri atau kemana itu? Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Ahraf ayat 40. Surat Al-Ahraf ayat 40. 40. Ya. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum afwabus sama'i wa la yaskuruna jannah hatta balitul jamalu fi samhiyat wa kadzalika najzil muslimun. Nah, yang dikatakan wa kazzabu bi ayatina yang bagaimana yang dikatakan wakazabu iya wastakbar yang dikatakan wastakbar sehingga tidak akan dibukakan pintu-pintu langit wala jannah dan mereka tidak akan masuk surga hatta balidul jamalu fisamhiyat sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum jadi yang dikatakan wakazabu yang bagaimana yang dikatakan wastakbar yang bagaimana itu aja ya Pak oleh ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Buya, saya mau nanya, mohon dijelaskan waktu sholat yang tepat karena saya pernah di pondok pesantren ini waktu dohor itu adanya jam 12 tapi sholatnya kok mulainya jam setengah satu dan waktu asar itu ada jam 3 tapi sholatnya kok jam setengah empat makasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mengenai wet eh Bu ya, WC WC itu kan harus menghadap ke arah bukan kiblat. Tapi kalau rumah itu dibangun sudah lama dan dari zaman waktu itu sudah menghadap kiblat, untuk untuk merubahnya perlu biaya, apalagi penghuninya punya hutang. E, untuk membongkar perlu biaya itu apa akibatnya bagi penghuni rumah itu? Kalau misalnya pas maaf kalau BAB-nya tidak menghadap kiblat tapi dirubah menghadap yang bukan kiblat, lubang air itu tidak di situ itu satu terus mengenai mandi kalau sudah mandi besar mandi besar abis itu nah eh, mandi besar aja habis uh, mens atau apa kita nggak usah kata ya nggak usah wudhu lagi kalau mau sholat uh, yang saya tanyakan mak hubungan tertib wudhu urutan gitu hubungannya itu bagaimana terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mandi besar juga, ada yang mengatakan kalau mandi besar awalnya nyala. Kalau mandi besar awalnya wudhu, lalu setelah mandi wudhu lagi itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. arkanus sholat berbeda-beda ya orang menyebut arkanus sholat ada yang 17 ada yang 18 tidak usah pusing karena itu menunjukkan memang ada perbedaan di antara ulama jadi yang 13 ini yang tidak diperselisihkan Tumak Nina itu Imam Rofi itu tidak pernah menyebutkan tidak pernah menyebut sebagai rukun yang datang sebelum Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Bahkan sebagian ulama pun tidak mengatakan tanpa tumak ninah bukan tidak sah. Tetap sah, ini pendapat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan itu sah. Makanya kita ambil yang 13 itu yang sudah disepakati tidak bisa ditawar lagi ya. Kalau ada orang tumak ninahnya kurang ya dimaafkan ada pendapat lain ini. Apalagi apakah harus orang niat keluar dari sholat ya. Itu juga uh, seperti halnya di saat kita masuk kita niat keluar dari sholat atau harus atau tidak karena itu adalah jarang orang berpikir yang demikian kalau orang setelah sholat assalamualaikum ya sudah otomatis niatnya sehingga tidak bahkan niat masuk sholat pun ada ulama yang mengatakan tidak harus Imam Abu Hanifah bagaimana niat keluar jadi memang itu ada khilaf maka tidak usah banyak kita sebut sengaja kita hadirkan yang sudah disepakati 13 tadi 14 karena sudah dikukuhkan maka sebagai tambahan ah, empatnya 13 tambah 4 menjadi 17. Itu saja yang perlu dihafal, adapun yang lainnya memang perbedaan di antara ulama. Kemudian kenapa kok banyak orang lari dari ulama? Ini ada memang ada dua sebab, memang dari ulama bisa saja, bisa saja dari kita ini telah terbawa oleh hal-hal kalau dulu zaman dahulu tuh godaan tidak terlalu banyak jadi yang namanya kunjung kepada ulama itu kadang-kadang menjadi sebuah tradisi yang indah. Di saat belum banyaknya hiburan yang aneh-aneh. Ada orang mau nikah, mau masih nama, mau apa itu ya sowan ke ulama. Dan itu menjadikan mereka semakin dekat kepada ulama tapi karena sekarang sudah terbawa budaya-budaya buku-buku yang sudah masuk, televisi yang ditonton, kerinduan kepada ulama itu semakin berkurang. Dan alhamdulillah kita ini digolongkan orang yang masih senang kepada ulama kita. Gitu. Ini adalah satu nikmat besar dari Allah. Sisi lain betul juga ulama sendiri bisa saja dan itu juga pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW larinya umat dari ulama bisa saja gara-gara ulama. Ulama ini kadang-kadang punya tradisi yang jelek pertama tidak memberi suli tauladan yang bagus ya jadi kalau ulama ustadz itu seharusnya paling bagus akhlaknya yang dimaksud akhlak di sini adalah hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia tidak seenaknya sendiri mentang-mentang sudah wali ya mau seenaknya sendiri ngambil miliknya jamaah minta miliknya jamaah terus apalagi? kadang tidak menjaga urusan-urusan sepele yang haram kalau urusan uh, mubah atau urusan masalah fadhail kesunatan itu bermacam-macam itu tidak sampai menundai ulama itu tapi kadang-kadang ulama mohon maaf mulai dari tontonan seorang kiai ada yang sudah tidak malu nonton film dengan santrinya misalnya kira-kira santrinya jadi apa itu dijamin jadi hobi nonton film dan sinetron itu kiai di mobil itu nggak bisa diam kecuali kontor oh uh, uh, uh, cantiknya oh di mobil ada kiai itu nggak bisa padahal di belakangnya ada santri seneng guyon sama santrinya ketawa memang santrinya ketawa ger tapi itu hilang rasa cinta kalaupun santri pergi barangkali tidak datang lagi itu belum akhlak-akhlak yang lainnya tidak memberi contoh kemudian ya Imam Haddad itu menyebut bahwasanya aibnya ulama akan datang juga di zaman itu sudah ada lebih tampak kalau mereka itu hubud dunia ya di antaranya yang rebut zakatnya fakir miskin ya atau ya kalau ada orang memberikan hadiah kepada kiai itu bukan aib dan celah kalau ada seorang jamaah datang ke rumahnya kiai ngasih hadiah duit, itu nggak ada aib dan celak. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan itu jadi musibah. Nah, itu diantaranya. Kita perlu para santri-santri nanti kita pengen membudayakan kalau jadi ulama-ulama, tolong jangan dibiasakan orang kalau datang ke rumahnya kiai bawa pisang, bawa beras, bawa sayur nih. Kadang-kadang mau ke rumahnya kiai di rumah berantem, mau akur sama kiainya itu apa? Nunggu panen ketela. Berapa bulan lagi itu? Hah? Harus bawa gula kadang-kadang. Di rumah ribut gara-gara gula nggak ada. Masak ke rumah kiai bawa gula. Nah ini akhirnya orang mau datang ke kiai bingung. Ekonomi sudah sempit harus bawa-bawa misalnya. Ya kalau ada orang bawa karena ada kelebihan di rumah itu lain cerita. Tapi kita tidak ingin menjadikan tradisi. Nah, ini ada di sebagian daerah itu memang tidak enak. Kalau tidak bawa pun mungkin terlihat nih. Ditanya tadi bawa apa tuh orang datang itu. Makanya paling enak kiai itu kalau ada orang bawa sudah tidak usah lihat, jadi tidak usah bedain bawa nggak bawa sama ya nih. Jadi itu termasuk di antara sebab-sebab tradisi yang tidak baik. Kalau membawa ya keutamaan Anda bersedekah barangkali kiainya fakir. Ya, kiai punya mobil sudahlah jangan dipikirin, mikirin yang fakir aja ya. Kiai punya mobil pondoknya ini wah semuanya ada sudah yang fakir kalau anda bersedekah kiai fakir pahalanya gede sekali itu lipat ganda itu apalagi kiainya masya Allah sibuk ngajar kadang-kadang orang nggak peduli kiainya ngajar kehujanan naik motor-motor macet kadang-kadang disalib kiai assalamualaikum <laughs> sudah anda adab sama ulamanya ini ngemebut begitu ya tolong diperhatikan ulama-ulama khususnya yang secara dohir dunianya mereka itu adalah kekurangan maka kita himbau agar semakin cinta dengan kiai kampungnya yang dari sana tolong perhatikan kiai kampung sana ya, ini lebih diperlu diperhatikan Beliau kadang-kadang jaringannya tidak terlalu banyak, tapi capeknya luar biasa. Kiai kampung itu adalah susah. Ada orang nangis dia samberin, orang mati samberin. Ini samperin capek kiai kampung itu. Sudah begitu orang kampungnya nggak peduli, ini kan musibah. Ini. Jadi ulama sendiri bisa menjadi sebab orang itu tidak sindang. Ada seperti dikatakan oleh Imam Ghazali sebab tafarukul ummah itu hasadul ulama Hasadnya ulama, dengkinya ulama sampai lah hasadaka hasadil ulama. ustad ustadz sendiri yang gunjing. Sama-sama di musola. Hati-hati ustad ini agak anu loh ya. Sama-sama ustad akidahnya sama di masjid yang sama. Ini adalah hasad dikatakan Imam Ghazali, hasadaka hasadil ulama maka ini harus kita tanamkan di santri-santri awas kalau ada dengki dicabut barokahnya ilmu. Kalau dipindah ke orang lain pun susah manfaatnya itu. Biarpun muridnya nanti bisa menghafal itu nggak manfaat, itu susah berat. Makanya ini diantaranya kayak begitu itu memang di saat orang diajak menggunjing kiai. Tahu nggak kiai itu? Iya, senang. Tapi secara otomatis hatinya kerinduannya itu hilang. Hmm? kiai kok benci-bencian, kiai kok olok-olokan, kiai kok saling ini. Nah ini adalah termasuk jadi ada. Kemudian ada kiai yang ada yang niatnya baik, yang nggak niatnya baik okay, jual santrinya hanya untuk menjadi jual jamaah untuk jadi apa gitulah, jadi-jadian kayak wali kota bisa, DPR bisa, semuanya. Ini kadang-kadang umat itu dibohong-bohongi Alasannya pengen membela, membangun umat. Ini ada. Setelah jadi lupa dibohongi sama orang yang lebih pinter. Jadi ada sifat-sifat kiai yang seperti itu. Tapi ingat, banyak kiai yang ikhlas. Kita jangan suudon kepada siapapun. Kalau ada kiai jadi DPR, banyak yang berjuang karena Allah. Kita tidak mengurus itu. Maksudnya ada memang betul kata Ustadz Lukman tadi, ada sebabnya orang-orang umat ini dari lari dari ulama, jangan disalahkan orang tersebut, tapi bisa saja akhlaknya ulama sudah tidak merindukan kepada ulama. Tidak adil misalnya, kalau sudah diundang oleh orang kaya itu. Tamu saja dibeda-bedain. Kalau yang datang mobil, ahlan wa sahlan. Kalau pakai sepeda, hmm, intip dulu ya Masya Allah. Jadi tak tahu yang bawa sepeda itu baru jual mobil mau dikasihkan duitnya sama kiai itu. Nah, nyesel tuh orang. <laughs> Jadi ada semacam itu ada. Jadi akhlak makanya santri itu harus tekankan. Bagaimana berhubungan dengan orang, jangan beda-bedakan. Siapa yang dulu, siapa yang ini berhak. Ulama su yang pernah ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Yang paling aku takutkan adalah ulama su dengan jubah imamah kelihatannya simbol kedekatan kepada Allah akan tapi balik itu semua ada yang diinginkan pangkat sanjungan harta sebab kiai itu semakin gede lobbynya gampang loh ya koneksinya banyak jaringannya luas mau apa mau jualan apa bisa jual kertas itu fotokopi doa 100 tuh fotokopi jadi 5000 tuh bisa gampang itu jadi kalau memang tidak ada niat nanti berbahaya. Maka dari itu paling penting di majelis ini tolong doakan kami, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu doakan. Jadi itu yang menjadikan kalau Anda mendoakan secara otomatis Allah nanti akan mengikat Anda dengan ulama-ulama. Anda tidak usah jangan biasakan juga menggunjing, doakan. Kami perlu didoakan. Jangan sampai kita di sini ternyata nanti tidak bagian surga sebab ada orang nanti di akhirat itu ada orang bingung, Bu Bingung di sorga. Kenapa? Bingung loh. Itu kan ustadz kita yang ngajar kita kok di neraka. Masya Allah, ngeri. Ustadz yang di neraka, dianya ibu-ibu di kampung hadir pengajian dua kali masuk surga. Ustadz yang ngajar bertahun-tahun masuk neraka. Ini ada begitu tuh. Disebutkan oleh Rasulullah, ngeri. Makanya perlu menata hati ketulusan. Allah yang akan menjamin kiai itu ulama itu Allah yang menjamin kata guru Al Habib Ali Al Jufri kalau ada ustadz itu masih bingung makan apa besok jangan jadi ustadz jadi burung aja ya karena semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha harus. Sehingga seorang ustadz tidak akan malu kalau dia harus menjadi tukang jam. Tidak akan malu kalau dia harus jual sayur. Tidak akan malu kalau dia harus jadi kuli di tempatnya orang lain. Lah ini ulama karena masalah urusan status di dunia nggak penting. Kita punya guru, itu kayak ceritanya zaman dulu, kayaknya cerita hayalan ya. Bener itu, zaman kita kita punya seorang guru fakih namanya Syekh Muhammad Ba'udon. Fakih, alim fikihnya. Kalau punya masalah itu buka begini langsung ketemu itu. Orang fakih bener. Itu ngajar sampai hari ini nggak mau dia pakai mobil dan sebagainya. Tidak pakai sandal. Kalau pulang dari kampus itu pasti mampir tempat penjualan rumput, di sebelahnya rumput, di tangan kanannya kitab, di tangan kirinya rumput. Orang Indonesia itu kan gaya-gayaan. Kalau sudah dapat kiriman duit biasanya ya taksian gitu. Hah. Pernah suatu ketika ini kita dengan teman-teman naik taksi, ada Syekh Muhammad Baudon. Otomatis kan harus berhenti. Disamperin, Syekh naik. Oh enggak, enggak, enggak. Akhirnya apa? Taksi berjalan, kita berjalan di belakangnya. Sudah bayar, rugi. Jadi orangnya seperti itu. Lah beliau itu adalah tukang ini, tukang batu. Jadi kerjaannya kalau pagi sampai siang itu bangun rumah pergi ke kota. Jadi kalau ke tempat yang lain beliau dakwah bawa kitab, kerja pengen dakwah ke sana tapi tidak membebani orang. Saya akan jadi kuli. Jadi tukang batu ke Aden ceritanya waktu itu. Aden itu perjalanan 8 jam, jauh naik mobil. Ke Aden jadi tukang batu. Setiap sore buka majelis. Kalau sudah ramai pergi beliau itu. Bukan wah makom, wah enak ini sudah banyak santri. Berapa ini istimewa? Enggak. Sudah rame, pergi pindah lagi. Rame pergi. Zaman sekarang masih ada. Tasnya itu hebat, karung itu dijahit itu tok. Akhirnya jadi tradisi kalau anak ahkof itu membiasa begitu ya, anak universitas ahkof itu tasnya rata-rata apa? Ya karung itu bekas bekas uh, nasi itu ya, bekas beras dijahit itu paling aman tuh, nggak mudah robek. Kalau tas Indonesia mah cepat robek tuh itu aman lah itu biasa jadi itu ulama-ulama begitu itu yang nggak takut melarat paling kaya itu punya anak adik kelas kita subhanallah rupanya sampai minum di rumah itu diajari untuk tidak rakus kalau minum cukup sekali minum susu cukup segelas ya cukup segelas jangan dibiasakan lebih dari itu bukan tidak ada duit ya artinya. Jadi rupanya pekerjaan itu dinikmati untuk meruntuhkan kesombongan. Lah kalau ada kiai begitu siapa yang tidak munduk-munduk, tidak takut ya? ya? Pasti hormat kayak begitu itu. Artinya ya ada ulama-ulama itu memang tidak boleh takut melarat, tidak boleh takut miskin. Jangan sampai ngerebut zakatnya orang. Kalau memang dia melarat ini, sebab ada kiai sudah kaya nerima zakat, sudah kaya begini itu adalah Mas, nah, kita doakan, bisa saja beliau itu adalah orang lupa ya. Itu sebab diantaranya. Kenapa kok umat ini jauh dari ulama? Diantaranya adalah sebabnya ulama itu sendiri ternyata tidak memberikan kesejukan kepada orang yang dekat dengannya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Surat Al-A'raf ayat 40 berbunyi Innal ladzina kafa innal ladzina kadzdzabu bi ayatina mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayatku Al-Quran, Taurat, Injil mendustakan mendustakan itu adalah apa? tidak percaya enggak, enggak mau menerima wastakbaru anha atof itu biasanya maknanya beda di sini dan sombong ini ada orang nerima ini ustadz kiai tapi nggak pernah ngamalkan ilmunya disambung lagi itu dia punya ilmu ngerti ilmu tapi baru sombong jadi rupanya ilmunya hanya di otak tidak ada kepatuhan ketunduan kepada ilmu yang difahaminya ini beda dengan orang yang kazabu orang mendustakan neraka dia kafir baru dari ahli iman ada ngerti itu Al-Quran itu benar tapi kenapa dia tidak bisa tunduk dan patuh karena dia dikuasai hawa nafsu kesombongannya itu La tufattahu lahum Masya Allah Tidak akan dibukakan bagi mereka Abwabus samai Pintu langit Tidak akan dibukakan pintu langit Ini adalah rahmat Allah tidak akan turun Sebab kalau pintu rahmat Rahmat itu digambarkan turunnya dari langit Dari atas pintu langit tidak dibukakan oleh Allah Artinya rahmat nggak turun kepadanya nggak ada barokah orang tersebut Ilmunya tidak manfaat dan dalam kehidupannya tidak akan menemukan kebahagiaannya walayat khulunal jannata dan orang seperti itu tidak akan masuk surga. Yang pertama kafir yang sesungguhnya, yang kedua munafik, ahli ilmu munafik. Ada ahli ilmu munafik. Iman ilmunya hanya ilmu dialog, ilmu otak. Dan ini diantara anda kaum-kaum orientalis mengakui Al-Quran benar ada. Atau anak didiknya orang-orang liberal Orang orientalis itu adalah menghafalnya ada yang menghafal Al-Quran, subhanallah. Nggak beriman kepada Al-Quran tapi menghafal Al-Quran. Niatnya kayak Abu Jahal, mencari-cari kejelekan Al-Quran. Sudah begitu diterjemahkan oleh anak-anak Indonesia yang belajar di negeri-negeri kafir sana, muncullah orang-orang liberal dan hati-hati ini banyak di kampus-kampus Islam. Istakbaru sombong. Jadi Al-Quran itu betul ah, direndahkan. Al-Quran itu sudah nggak ada nilainya. Merendahkan Al-Quran istakbaru. Ini kadang-kadang anaknya kiai lagi-lagi. Banyak anak-anak kiai di situ, di liberal-liberal itu. Bukan anaknya kiai itu, ada yang kiai-kiaian banyak juga banyak itu. Musibah. Dan musuh Islam yang paling besar di abad ini adalah salah satu di antaranya adalah liberalisme. Kaum liberal. Makanya kalau ada anak-anak masuk fakultas umum, di universitas umum insya Allah masih lebih selamat daripada masuk fakultas Islam tidak sambil ngaji. Nggak ada filternya kebablasan itu nanti hilang. Sebab kalau sudah masuk fakultas Islam agama, seolah-olah sudah belajar agama, tidak akan dia mencari tambahan di luar karena sudah belajar agama kan? Tapi kalau dia sekolah umum, lihat dia masih pengen menyisihkan waktunya untuk ngaji, ketemu guru yang benar, guru tawaduk di kampung nggak masyur ya nggak pakai gelar, nggak pakai ini, insya Allah masih selamat. Ini godaan akidah kita di situ, liberalisme. Hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Maksudnya tidak akan bisa masuk surga manusia-manusia itu sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Ada enggak kira-kira? Maksudnya nggak mungkin masuk surga orang itu. Ah. Jadi sangat jauh dari surga orang-orang yang demikian itu. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah balasan kami akan memberikan balasan orang-orang jahat jahat kepada syariat Nabi Muhammad SAW ini bukan jahat kepada manusia saja tapi jahat kepada syariat Nabi Muhammad mendustakan atau belajar tapi tujuannya adalah enggak benar dan itu di dalam mukaddimah bidayatul hidayahnya Imam Ghazali disebutkan dengan rinci dan panjang lebar wallahu a'lam Kemudian setelah itu ayat uh, apa tadi? Salat 100 apa kok ada tertulis? Oh, waktu. Waktu sholat, betul. Sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu. Jadi waktu sholat itu terbagi menjadi 6 atau 7. Yang pertama adalah waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawas, yang keempat waktu jawas bil karohah, waktu yang kelima adalah waktu tahrim, yang keenam adalah waktu daruroh, yang ketujuh adalah waktu udur. Ini adalah pembahasan fikihnya panjang ya. Waktu fadilah itu adalah awal waktu mulai adan Anda bergegas untuk menyiapkan sholat. Selagi Anda tidak ada udur yang lebih penting, maka sebisa mungkin Anda udur yang lebih penting misalnya Anda harus meladeni orang tua Anda, anda dipanggil istri Anda, Anda dipanggil ibu Anda, atau Anda melakukan sesuatu tugas misalnya sambil menuntut ilmu, jadwalnya kalau diputus bubar. Ya, di SMA kan biasanya selesainya jam 12 seperempat ya. Kalau diputus pelajaran agama paling terakhir nanti bisa nggak melakukan sholat. Itu bisa saja digeser sholat berjamaahnya karena untuk sebuah uh, kepentingan yang lain. Tapi kalau bisa memang diutamakan sholat tepat awal waktu itu paling utamanya. Dan awal waktu yang waktu fadilah, waktu utama itu seberapa menit sih? Waktu utama itu adalah selagi Anda tidak ada udur. Waktu fadilah itu mulai dari azan Anda bergegas ngambil air wudhu. Setelah itu Anda menyiapkan menutup aurat. Setelah itu Anda melakukan sholat qobliyah, kemudian setelah itu Anda sholat fardu, kemudian membaca doa, ba'diyah, selesai waktu fadilah. Diperkirakan begitu paling 10-15 menit ya sementara adhannya kan jam 12 lah kok di Al-Bahjah jam 12.30 berarti waktu fadilah habis ya ada pertimbangan lain adalah bahwa waktu belajarnya itu adalah tidak ingin terputus jadi ada pertimbangan lain kamu sebaik-baiknya memang awal waktu khususnya waktu Isya waktu Isya ditunda agak lama ada dua grup karena apa? yang dari luar itu kasihan kalau datang ke sini belajar-belajar ternyata belajar agama cuma setengah jam habis sholat, baca doa, wirid, siap-siap, baru ngajar, ustadznya bismillahirrahmanirrahim, sudah adhan isya. Sementara dia harus cepat pulang ke rumahnya, maka ditunda waktu isya untuk kepentingan pendidikan mereka. Dan itu masih di waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang diperbolehkan di situ dan insya Allah masih mendapatkan keutamaan fadilah seperti disebutkan para ulama asalkan ada udur dan sebabnya yang penting bukan urusan duniawi misalnya boleh menunda karena apa nunggu imamnya kok belum datang atau jamaah belum ada misalnya anda sholat awal waktu sendirian yang lain pada di mana 10 orang sakit perut semuanya ditunggu atau tidak anda punya teman bersebelas, Anda sudah wuduk duluan, awal waktu yang lain sakit perut bareng-bareng. Tunggu sakit perut, sebab sholat sendirian awal waktu memang bagus, tapi lebih bagus nunggu tidak lama untuk mendapatkan pahalanya berjamaah. Terima kasih atas itu, Upa, atas masukannya. Jadi ingat tetap kita tidak bisa meng, tidak bisa tetap idahnya lebih bagus adalah di awal waktu jika tanpa ada sebab yang lain. Memang kita kurang awal waktu, tapi kalau sudah subuh maghrib yang tidak terbentur dengan waktu sholat eh, waktu belajar selalu awal waktu di tempat ini kemudian mandi WC orang harus tahu hukumnya haram kita buang air menghadap keblat atau membelakangi keblat jika kita itu buang airnya di padang pasir yang nggak ada batasannya ya jadi kalau tiba-tiba anda sempat naik haji amin kemudian sakit perut mau ndak nggak orang lain saja <laughs> sakit perut pengen buang air ya masa di mobil ya kan harus parkir dulu buang air berarti di padang pasir tanya kiblatnya mana sana jangan ngadep ke kiblat itu saja kalau kita pengen tidak haram, bikin pembatas. Pembatas itu apa saja yang bisa menutup dari arah keblat dan syarat pembatas itu tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh lebih dari tiga dirok. Tiga dirok itu sekitar 120-an 30 meter dan tingginya kalau bisa tidak kurang dari dua per tiga dirok sekitar 50 atau 40 cm 40 sentian itu jadi sebegini ini itu pembatas nah kalau sudah kecuali hilang keharamannya itu kalau sudah kita pakai pembatas dan kita kalau bukan di tempat yang sudah ditentukan itu hukum ini berlaku tapi kalau sudah tempat kita rumah yang rapat biarpun itu menghadap ke keblat sudah tidak haram lagi cuman kita kehilangan keutamaan saja jadi makanya kalau bisa memang didesain tidak menghadap ke keblat tapi kalau sudah ya nggak apa-apa biarin daripada buang duit kalau kebanyakan duit buat sedekah fakir miskin tetangga saja nggak usah dirubah itu WC-nya sebab tidak haram bahkan kalau sudah tempat seperti itu sebagian ulama mengatakan tidak mekruh bahkan nah itu sebagian ulama tapi kalau mau buat yang bagus untuk mendapatkan kesempurnaan tanda menghormat itu cinta iman itu. Kalau mikir ya sudah jangan ngadep kiblat. Kan nggak haram biarpun nggak haram itu iman. Itu iman. Jadi masalah WC menghadap kiblat itu hukumnya. Makanya insya Allah di pondok ini ada yang ngadep kiblat tidak? Semuanya insya Allah disetting untuk WC-nya tidak ngadep ke kiblat. Maksudnya kalau orang lagi buang air tidak harus menghadap ke kiblat. Kalau sudah nggak apa-apa karena tempat tertutup. Berbeda kalau Anda punya WC tempatnya terbuka. Mas masalah uh, eh, wudhu Memang kalau kita sudah mandi besar tidak perlu wudhu lagi. Kan di dalam wudhu disebutkan harus tertib itu kalau orang wudhu tapi kalau orang mandi tidak harus tertib sebab mandi anggota tubuhnya satu. Mana itu? Sekujur tubuh. Kalau orang wudhu anggotanya kan banyak ada muka, ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada empat ya. Tapi kalau orang mandi besar anggota tubuhnya satu yaitu sekujur tubuh. Maka di dalam mandi besar tidak harus urut sunnahnya dari kepala. Kalau ada ibu pengen mandi diguyur ke kaki dulu, kakinya diangkat diguyur juga boleh. Jadi dibolak-balik boleh tidak tertib nggak ada tertib bahkan dipotong-potong boleh nyicil boleh kepala dulu nanti agak siang tangan boleh nah, kemudian idahnya begini bunyinya kalau ada barang kecil dan barang gede tempatnya sama kita ambil yang gede yang kecil ke bawah atau tidak Hah? ada barang gede di situ ada barang kecil lalu yang gede kita angkat yang kecil ke bawah atau tidak Orang punya batal wudhu, habis menggauli istrinya, batal atau tidak wudhunya? Karena nyentuh istrinya kan? Setelah itu dia keluar, dia bersenggama, wajib mandi kan? Sudah berarti dia punya hadas kecil dan hadas. Kemudian yang diangkat hadas besarnya, yang kecil ke bawah atau tidak? Ke bawah, maka nggak usah wudhu lagi kalau sudah mandi besar asal tidak melakukan yang membatalkan wudhu misalnya asal tidak menyentuh ke kemaluannya nah, kalau nyentuh kemaluannya mah wajib wudhu lagi misalnya pengen ngamalkan ilmu beri beli sapu tangan yang dari plastik jadi kalau nyentuh bagian yang membatalkan wudhu kena sapu tangannya kan maka setelah itu tinggal membuka sapu tangannya selesai mandinya nggak usah pakai wudhu itu adalah sah karena yang kecil terangkat bersama yang gede kemudian ada wudhu sebelum mandi besar dan wudhu setelah mandi besar. Wudhu sebelum mandi besar itu namanya sunnahnya mandi. Wudhu sunnah untuk mandi. Bukan wudhu ngangkat hadas, bukan. Wudhu sunnah untuk mandi. Kemudian wudhu setelah mandi besar itu baru dilakukan jika memang waktu mandi besar dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan, lubang tubuh dan sebagainya. Nah ini. Jadi kalau memang tidak pakai wudhu itu sudah sah. Kalau tidak pakai wudhu, jadi itu wudhu jala umumnya, umumnya ya ya batal ya karena kan ada bagian yang tidak bisa air sampai di situ kecuali disentuh dengan tangan. Maka umumnya orang mandi besar adalah batal. Makanya setelah itu dia harus wudhu lagi. Baik. Ada pertanyaan tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya mau tanya, saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa sebaik-baik perempuan adalah seketika dinikahi yang paling sedikit maharnya apa maksud penjelasan hadis tersebut bagaimana cerita kita, kita menyikapi apalagi saya pribadi seorang perempuan pengen dengan pihak laki-laki sedangkan dirinya merasa mampu menikahkan mahar yang lebih dari sedikit itu saja baik sebaik-baik wanita adalah jika di dalam pernikahan paling berkahnya wanita adalah akalluhun namuhura paling sedikitnya maharnya itu paling berkah maksudnya apa yang mendahulukan halal dahulu urusan tetek mengek jangan dijadikan pembahasan sebab ada orang resepsinya gimana makannya pakai apa ya pakai mulut ya bingung ini ada dibahas di dalam pernikahan jadi sebaik-baik wanita itu menggampangkan urusan pernikahan iya yang penting halal dulu kan yang penting sudah cocok keluarga cocok baik da, resepsi ya ala kadarnya daripada resepsi banyak-banyak nanti ngutang bulan madunya seminggu ya setelah itu bulan duka mikir utang cemberut melulu minta cerai ya nggak usah maksain ya ini rahasia ya rahasia majelis ya agar tidak disebarkan yang lain bu saya belum resepsi pernikahan bu ini nanti insya Allah kalau sudah punya anak 15 kita akan resepsi saya kami janji dengan Umi ya <laughs> kita belum sempat resepsi pernikahan hanya halal saja beli itu nikah haha sudah beres tidak sempat resepsi tidak ada yang kurang bu tidak katelan ternyata ya jadi yang penting halal dulu itu adalah gampangkanlah wahai adik-adik putri kami. Kadang-kadang urusan makanannya jangan begitu harus prasmanan. Ada pernah tanya harus begini, harus begitu ya. Tidak usah merepotkan. Kalau suaminya tuh pengen menyenangkan ya itu wajar hak. Pernikahan sekali gede kan Anda punya duit. Ya kelewatan punya banyak duit pelit sekali itu. Bukan maharnya saja, istilahnya apa? Untuk resepsinya Anda meriahkan meriah yang syar'i, meriah yang diridhoi oleh Rasulullah. Jangan meriah tapi wah permintaannya ada uh, ini, ada itu, ada wah oh, segala macam tapi ternyata haram semuanya. Wah, itu sebetulnya dia membuat perusahaan anak yang jahat, anak yang nggak soleh itu ya. Karena dilakukan pernikahannya dengan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Laku-laku yang enggak-enggak dangdutan itu Barangkali dulu ada yang pernikah, pernah menikah dengan cara seperti itu, sudahlah gampang sekarang tinggal istighfar saja berjanji anak-anakku menikah tidak seperti tidak boleh seperti bapak ibunya. Gitu aja. Selamat insyaallah Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istihadah berhubungan suami istri boleh istihadah bukan haid maka seorang suami boleh menggauli istrinya tapi suami harus tahu bahwasanya istihadah biasanya ada hubungannya dengan penyakit harus ditanya siap atau tidak karena hubungan suami istri tidak boleh egois bukan kalau aku mau harus terpenuhi tapi orang harus memperhatikan sebab dalam kondisi sakit seorang wanita itu bisa saja merasakan yang namanya hubungan bersenggama yang seharusnya indah menjadi terseksa dan itu yang menjadikan ogah-ogahan di masa depannya untuk ini sang suami. Bagaimana kalau sedang head menyisir rambut lalu rambutnya jatuh dan dibiarkan begitu saja? Ya biarkan, mau di apa? Dijual nggak laku tuh rambut? Ah, ya biarkan saja. Memang ini juga salah satu kesalahpahaman di masyarakat yang sering kita dengar kalau ada orang lagi head rambutnya rontok harus dimandikan itu tidak benar. Sebab apa, Bu? Ibu itu kalau melak kalau lagi head atau junub harus mandi itu kapan? Kalau mau sholat. Kalau ibu nggak sholat kan nggak harus mandi saat itu kan? Baru kalau mau sholat harus mandi. Makanya sebetulnya yang harus dimandikan itu bu semua yang ibu bawa untuk sholat dari tubuh yang dibawa untuk sholat. Rambut rontok dipakai sholat atau enggak? Kuku dipotong dibawa sholat enggak? Ya sudah ngapain dimandiin? Ya, itu pemahamannya harus dibawa ke situ. Kecuali ibu punya kuku panjang 5 meter wajib dibasuh semuanya. Rambutnya 5 meter wajib dimandikan semuanya. Tapi kalau sudah dipotong biarkan hanya ulama mengatakan sunnah untuk dibasuh karena ada riwayat lemah yang pernah diriwayatkan oleh Imam Ghazali, riwayat lemah. Kalau ada orang lagi head motong kuku atau rambut, maka ketahuilah nanti itu nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan junub. Tapi hadis itu ulama menyepakati itu tidak soheh. Karena tidak soheh, barangkali benar ulama mengatakan sebaiknya bu sebaiknya kalau bisa ya dicuci, dimandiin, dimandiin dulu gak apa-apa. Cuman jangan gara-gara kuku ditaruh di atas meja dibuang suami hilang ribut gara-gara kuku. Ini padahal urusan sepele biarkan hilang hilang sudah. Dan juga kadang-kadang istri gak ngaruh-ngaruhan rambut ditaruh di mana-mana, risih sampai suami ini rambut siapa ini. <laughs> kok ada di sini kukunya ini saya. Jadi disederhanakan saja kalau sempat menyimpan simpan kalau tidak tidak. Kebersihan juga penting ya. Baik. Apalagi tadi? Tolong segambarkan tentang sifat-sifat dari Dajjal dan kapan munculnya. Dajjal adalah sifatnya panjang. Insya Allah kita bahas dalam bahasan khusus Dajjal yang jelas Dajjal itu punya kelebihan luar biasa. Kalau tidak punya iman, orang bakal ke bawah. Dajjal itu kalau ngomong hamil kau hamil langsung, mati kau mati, hidup kau hidup. Dajjal, saya pengen ke Amerika, sekarang ke Amerika. Saya ke Makkah, eh, Mekah nggak bisa. Saya pengen ke jadi ke Haram nggak bisa Dajjal itu. Jadi itu Dajjal sifatnya seperti itu, matanya sebelah tulisannya ada kafar, matanya picek. Kemudian rambutnya sedikit agak keriting dan dia punya kelebihan yang luar biasa dan itu muncul di akhir zaman dan jangan ngurus dajjal kuatkan iman nanti kalau dajjal datang kita bakal tahu itu dajjal yang tidak punya iman tertipu jadi kalau ada orang hanya bisa terbang di awang-awang bahkan ada di India ada orang bisa membuat tepung itu mah kecil dibanding dajjal itu mukaddimah dajjal saja nah ini jadi dajjal ada ciri-cirinya nanti insya Allah disebutkan ya itu ceritanya panjang yang jelas dajjal itu ada dan insya Allah kalau anda ahli iman nggak usah takut dengan dajjal anda bakal bisa membedakannya antara dajjal dengan dengan yang yang bukan dajjal ya. Cuman yang harus kita khawatirkan sekarang itu ada dajajilah, dajjal-dajjal kecil yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, orang ngaku nabi. Itu dajjal-dajjal kecil dalam hadis orang ngaku nabi, orang ngaku Tuhan, dajjal-dajjal kecil ya. Orang pembuat fitnah itu dajjal-dajjal kecil. Bagaimana akan bagaimana hukumnya apabila sedang haid keluar darah seminggu? kebiasaan. Setelah itu mandi suci dua hari, namun setelah itu keluar darah lagi. Baik. Kalau ada orang punya kebiasaan head seminggu, maka benar di saat seminggu dia harus man. Kalau ternyata setelah mandi esok keluar darah lagi, maka selagi itu masih di dalam 15 hari, berarti head Anda bertambah. Berarti Anda masih dalam keadaan head. Berarti nanti kalau terputus harus mandi lagi maka itu adalah insya Allah nanti dibahas. Jadi kalau head berhenti, lalu anda mandi, setelah mandi anda sholat sehari, dua hari, tiga hari, hari keempat kok keluar lagi. Selagi keluarnya itu belum lewat 15 hari dari awal keluar darah, misalnya keluar darahnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam berhenti. Kebiasaannya memang enam hari, anda mandi, ketujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas Anda sholat, rajin sholat. Hari ke-12 keluar darah lagi, maka Anda terbukti selama ini adalah dalam keadaan haid, lima harinya juga dihukumi sebagai haid. Tapi ini ini adalah pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini pendapat nomor satu agak sedikit berat. Nanti ada pendapat madhab Syafi'i yang kedua kau laket. Laket itu apa? Ibu boleh seenaknya. Artinya kalau lagi terputus darah ibu mandi setelah mandi ibu sholat puasa setelah itu kok keluar lagi maka waktu ibu puasa sholat dianggap sah tapi syaratnya di saat keluar lagi dianggap head lagi maka ibu harus mandi lagi nanti yaitu namanya laket bolong-bolongnya itu dianggap bersih ya bersih itu juga pendapat kuat di dalam madhab Imam Syafi'i ini yang juga jarang dihadirkan oleh Ustadz Haid Padahal urusan head ini harus digampangkan sebab digampangkan saja ada ibu-ibu yang nggak paham apalagi disulitkan. Dan memang susah ya. Ustadznya saja kadang lupa begitu-begitu. Apalagi ustadznya ini ada sebuah kitab namanya Fathul Muin. Fathul Muin itu kitab sehebat itu rupanya tidak banyak membahas tentang haid ya. Rupanya kalau tidak salah ada yang nanya, kenapa ya Syekh kok tidak dibahas masalah haid? Ya kebetulan tuh begini karena itu karangan kitab tuh berjalan begitu saja. Yang pertama kami laki-laki tidak head satu. Kemudian waktu itu nggak ada jamaah perempuan yang rajin ngaji sehingga bertanya tentang head sehingga tidak tertulis di buku itu. <laughs> Ya. Baik, assalamualaikum. Orang tua kaya harta dan benda, sedangkan saya sebagai anaknya kekurangan ekonomi. Cari dong. Jangan gantungin orang tua Orang tua saya tidak mau tahu dengan keadaan saya sedangkan kehidupan saya sehari-hari kekurangan. Bagaimana hukumnya? Selagi Anda balik, subhanallah orang tua kita baik-baik sekali. Kalau Anda sudah akil balik, orang tua tidak punya kewajiban ngasih duit kepada Anda. Itu sebetulnya hukum syariat. Tapi bapak kita baik sampai tua pun masih dikasih duit terus ya. Ini orang tua yang baik. Secara syariat Anda sudah akil balik, dewasa, cari duit sendiri cari modal dan sebagainya. Artinya sudah gugur kewajiban orang tua memberi nafkah. Kemudian di saat menemukan anaknya fakir, memang ini adalah kewajiban agama, bukan kewajiban sebagai bapak, kewajiban umum agama umum, kewajiban tolong menolong seperti halnya kalau ngelihat tetangganya melarat kita harus kasih kan, masa anaknya melarat tidak dikasih. Ini orang tua nggak bener kalau memang betul. Anaknya sudah usaha bangkrut, sudah usaha nggak punya duit, nggak bisa kerja. Orang tuanya kaya raya nggak peduli kelewatan tuh. Tapi ada kikir sama anak itu ada, tapi sama orang royal ini juga salah orang. Ada orang sama anak royal sama orang lain kikir, nggak bener. Orang harus adil dong. Dalam infak itu yang bener adalah sesuai kebutuhan. Ada orang kalau sama keluarganya royalnya luar biasa, tapi sama orang lain bener-bener mending busuk daripada dikasihkan. Tapi ada orang suah luar biasa temennya royal sana sini. Istrinya tuh masya Allah bingung dia kalau mau masak itu. Ada pelit sama istrinya ada ya. Semoga bukan di sini itu. Ada begitu itu. Lah itu orang nggak beres. Yang benar adalah adil, melakukan sesuatu sesuai kebutuhan. Jika tetangga butuh tetangga, istri butuh istri, butuh anak. Lah ini Insya Allah. Kalau memang anak ini sudah usaha tapi nggak mampu, orang tua tahu ini orang tua nggak baik. Kalau ternyata memang anaknya nggak benar, sebab ada anak memang nggak mau usaha ngandalkan kekayaan orang tua, apalagi sambil ngomong kan nanti kalau bisa dapat warisan durhaka itu orang. Bahkan ada orang bapak ibunya belum mati sudah bertanya warisan saya mana pak? Memangnya saya mati duluan. Seharusnya bapaknya ngomong gitu. Ini kan kurang ajar sama bapaknya dibilang mati duluan ini kan kurang ajar nah ke waris itu. Itu adalah karena tidak pernah ngaji itu anak bu, makanya rugi kalau anak nggak ngaji. Bu. Kalau ngaji anaknya dibawa bu, nggak ngaji sendirian itu anaknya bisa begitu nanti. Pak jatah bagian saya mana warisan saya? Subhanallah. Mana yang harus diutamakan? Ah sholat berjamaah dan sholat di awal waktu. Baik, kalau sholat awal waktu tidak berjamaah, kemudian sholat berjamaah agak mundur, diutamakan sholat berjamaah. Tadi sudah dijawab. Bagaimana hukumnya mengkredit emas dan perak? Enggak sah mengkredit emas dan perak sebab syarat jual beli emas dan perak harus kontan dan diserahkan langsung. Kalau ngredit kredit sesuatu dengan cara yang benar, mobil-mobil orang bukan melalui bank dan sebagainya, Anda pengen beli. Saya punya jual mobil bu, itu misalnya ibu bayar setahun satu juta, 5 eh, juta per bulan, itu adalah kredit sah ya. Tapi kalau kredit emas tidak diperkenankan, tidak hukumnya jual beli emas memang beda emas itu ada syarat-syaratnya emas dan perak syarat jual belinya adalah karena perak dan emas itu disamakan dengan uang ulama mengatakan uang itu hukumnya emas dan perak makanya kalau ada orang jual beli uang tidak boleh berlebihan 10 ribu dibeli 9.500 nggak sah itu riba kan ada sekarang yang untuk bagi-bagi hari lebaran ya receh itu ada di tempat-tempat jual duit duitnya 9.500 nanti bisa ditukar dengan 10.000 uang utuh ini adalah nggak satu riba lah itu uang dengan uang harus kontan kalau jual beli uang kontan misalnya saya beli dolar harus saya memberikan rupiah dolar dikasihkan kalau uang rupiahnya diberikan sekarang dolarnya besok tidak sah emas dan perak kayak begini juga berarti kalau mengkredit kan tidak kontan ya sebagian kontan sebagian tidak kontan maka tidak sah kalau orang mengkredit emas dan perak Ya Allah. Kayaknya tidak terbaca semuanya, mohon maaf. Sudah ini ya? Dan yang lain insya Allah nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman ya? Majelis di At-Taqwa alun-alun Cirebon tolong diinformasikan majelis di sini diinformasikan. Ibu bawa satu orang saja pahalanya gede loh ya la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau ibu bisa membawa satu orang lebih bagus dari dunia seisinya. Kalau ibu panjang umur nikmat. Kalau nggak panjang umur ibu meninggal yang ngaji hadir terus ibu dapat kiriman terus tuh. Nah, ini bawa satu satu satu biar mohon maaf itu belum bisa masih kepanasan yang di belakang. Yang panas pahalanya lipat, Bu. Nah, lipat ganda yang di belakang yang kepanasan pahalanya double tuh. Baik. Kayaknya harus ditukar nih, ya, sudah dipasang kipas, pada nggak mau nyalain, berarti sedang panas bu, besok di belakang. <laughs> Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ahli taat ya Allah. Mudahkanlah kami untuk ibadah ya Allah Jadikanlah hiburan kami adalah di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Jadikan hiburan kami di saat kami sholat. Jadikan hiburan kami di saat kami mengaji ya Allah. Jadikan hiburan kami di saat kami ibadah ya Allah. Jadikan hiburan kami di sesuatu yang kau ridhoi ya Allah. Jangan kau jadikan hiburan jangan kau jadikan hiburan kami dalam kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami rindu, rindu untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kami. Maka ya Allah mudahkanlah kami untuk sujud di depan Ka'bah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk sujud di depan Ka'bah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk tawaf di Ka'bah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah ya Allah. Ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan sungguh bagimu itu sangat mudah ya Allah. Ya Allah, ya Allah pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat dan pertemukan kami kelak di surga bersama beliau bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah tumbuhkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kecintaan yang sesungguhnya kecintaan kepada sahabat-sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, kecintaan kepada keluarga ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad dan kecintaan kepada para pecinta kekasihmu Nabi Muhammad dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah kumpulkan kami dengan orang-orang yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad dan jauhkan kami dari orang-orang yang tidak cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan anak kami, keluarga kami, orang tua kami adalah pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah jadikanlah majelis ini ini majlis yang membahagiakan kekasihmu Nabi Muhammad seperti yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa akan disodorkan amal perbuatan kami ini kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad saat ini tersenyum dan mengucapkan terima kasih ya Allah berbangga kepada kami ya Allah jadikan kekasihmu Nabi Muhammad detik ini saat ini berbangga dengan kami ya Allah dan jadikan kami orang yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah wujudkan keindahan kami di masyarakat kami jauhkan kami dari perselisihan dan percekcokan jauhkan kami dari permusuhan ya Allah dan jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami jauhkan kami dari melanggar keinginan orang tua kami jauhkan kami dari menentang orang tua kami baik itu adalah urusan-urusan sepele atau urusan berat urusan ibadah atau urusan pribadi kami ya Allah jangan sampai berbenturan dengan orang tua kami ya Allah kami takut durhaka kepada orang tua kami dan jadikanlah saudara-saudara kami yang masih belum santun dengan orang tua mereka yang masih belum baik dengan orang tua mereka yang masih sering membantah sering mendahulukan hawa nafsunya, sering mengedepankan keinginannya daripada keinginan orang tua. Ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran, baik itu urusan jodoh atau urusan yang lainnya. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang senantiasa mendahulukan orang tua mereka sehingga sehingga mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami-suami yang semakin mencintai para istri dan istri yang semakin mencintai para suami sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu yang sehingga bisa menghadirkan makna pengabdian, makna pengorbanan, makna berba, makna malah membantu dan makna ringan untuk untuk memberikan pertolongan ya Allah. Ya Allah dan berikan kepada saudara-saudari kami yang belum menikah ini ya Allah kemudahan untuk mendapatkan kemuliaan dengan pernikahan ya Allah. Kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau muliakan, orang-orang yang kau pilih, orang-orang yang kau cintai ya Allah yang menjadikan sebab mereka bahagia bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjang ya Allah mudahkan segala urusan kami, urusan di rumah kami, urusan di kantor kami, urusan ilmu kami, urusan anak-anak kami. Mudahkan ya Allah dan hanya Engkau yang bisa memudahkan ya Allah. Kami hanya berusaha dan selebihnya kami serahkan kepadamu ya Allah. Ridailah Ridailah semua langkah-langkah kami. Ridailah, semua usaha-usaha kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan Ya Allah ada di antara sahabat dan saudara-saudari kami Yang kau lebih tahu siapa mereka Ya Allah Berikan kepada mereka kesembuhan Dan yang merawat dan yang menjaganya Berikan kesabaran dan ketabahan Ya Allah Ya Allah pilihkan kepada mereka yang terbaik Ya Allah Dengan umur panjang dalam ridhamu kesehatan serta sehat walafiat dan kelak dengan husnul khotimah ya Allah dan berikan kepada kami ya Allah ketulusan di dalam beramal ya Allah berikan kepada kami keikhlasan di dalam melakukan kebaikan ya Allah dan kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas yang membantu perjuangan dakwah kami ya Allah jangan kau kirimkan orang yang tidak ikhlas kami tidak mampu ya Allah untuk membalas orang yang tidak ikhlas dan yang orang ikhlas hanya engkau yang membalas ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah untuk mempermudah kami memperlebar wilayah lokasi pesantren ya Allah untuk mempermudah pembangunan pesantren ya Allah untuk memakmurkan majelis ini dan pesantren ini ya Allah dan jadikan semua yang belajar di tempat ini anak-anak ya, ya, anak-anak yang ilmunya bakal bermanfaat dan yang menyumbang akan mendapatkan pahala semuanya dan yang datang menjadikan orang-orang yang penuh berkah dan jadikan semua yang berkiprah di tempat ini yang pernah masuk ke tempat ini yang pernah membantu tempat ini pilihlah mereka menjadi orang-orang yang kau cinta yang kau Kau muliakan ya Allah jangan kau sisakan sedikit pun dari mereka satu orang pun dari mereka Sedikit apapun yang telah mereka perjuangkan, ya Allah, sedikit apapun yang telah mereka berikan, maka ketahuilah bagi kami itu sangat besar, maka limpahkan kepada mereka rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah.